<laughs> Jali-jali dari Cikarang Yang matanya jeli bukannya orang Enak dah Gue digerak ke Syamin Mana sundel bolong Gue tungguin dari tadi nggak nongol-nongol <laughs> Dia takut sama gue Pokoknya kalau dia ada Nih <laughs> Suara apaan ya? Romannya kayak suara cewek. ini ini gue lagi cari. Dia pengen tahu kejagoan gua. Hah? Boleh. Hmm? Eh. eh. Siapa lo? Gua yang abang cari. Sundal bolong lo? Hmm. Tunggu dulu. Gue lihat kaki lo. Kok nggak ada kakinya? Lo ngambang. Tolong. Pak, Pak, laporan, Pak. Hmm. aduh. Saya ketemu sendal bolong, Pak. Tampangnya nakutin, Pak. Pak, tolongin saya, Pak. <laughs> saya takut, Pak. Tampangnya serem, Pak. Um. Apa kayak saya? Hah? wah, wah, ah, ah, dia dia juga. Aduh.